Jumbuh pinanang masih bana uja guru bakri umbulah tak aku pulang. Hen, apa dia akibat tertawa dari Wa qala sallallahu alaihi wasallam jadi berapa tahun buju bayi kita kain hanya tamat kitab ini hanya hanya tiga hadis saja dua hadis saja nya. wa qala sallallahu alaihi wasallam naris anak hendak masuk surga khusus bibinian hadis handak pian masuk surga tuh nyaman aja syaratnya nah jangan salah empat almaratu nah, idza sholat khamsaha satu wa zakat malaha dua wa samat syahraha tiga wa hajat baita rabbiha empat wa ata'at ba'laha lima Wah sanat parja enam, mu anam uh, uh. mu enam syarat masuk surga kada banyak kada enam, enam, kada sawat sepuluh enam, kada sawat sepuluh kayak apa pulang bahasanya bahasa nang orang nang kayak payah kan anam kada sawat sapuluh <laughs> kada banyak kada anam sama bungolnya kita lalu lojo ada pulang apa kami ini Wisinya nyaman lah mar'atu idza sholat khamsaha wa zakkat mala wa shamat syahra. Anteknya hadis ini jarang nih jangan jarang nih wasamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'daha wa ahsanat farjaha ya, kalau dibaca wa ahsanat baik wa ahsanat nah itu membenteng kemaluan itu sedikit aja wa ahsanat farjaha tadkhul itu jam itu jawab tadkhul jannata rabbiyah min aibabin sya'at dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula perempuan bibinian-bibinian itu ujar Nabi apabila sembahyang ia akan sembahyang yang lima beres lima waktu beres dan memberi zakat ia akan hartanya beres dan puasa ia akan bulannya yakni Ramadan beres dan haji ia akan rumah Tuhannya beres dan atau dan taat ia akan suaminya beres dan melihara ia akan paratnya kemaluannya daripada kejahatan kadabasan yang kehulawan yang lain beres tatawa aneh Artinya segala-galanya beres, sambahyangnya beres, puasanya beres, zakatnya beres, hajinya beres, beres, beres, beres. Jangan miris. Niscaya. Ya bahasa kita napa yo niscaya nih yo. Pasti. No, pasti. Napa yuk mun pasti itu napa yuk wah surga ya. <laughs> Mun pasti napa yuk kada boleh tidak wajib tuh. Wajib. Pasti niscaya masuk ia akan surga Tuhannya daripada barang mana pintu yang dikanak itu daripada barang mana pintu anak barang mata panat ujar Orang barang mana pintu yang dikahandakinya. Waduh nyamannya bibinian anak masuk surga bilanya biris nang lima sambayang jakat biris puasanya beres, hajinya beres, hubungan lawan laki beres, kemaluan beres, kada saling lawan yang lain. Silahkan anak masuk surga nang mana, firdaus kah, adan kah, makwa kah, naim kah. Pokoknya kemana hendak, mana hendak, bebas surga. Tapi perjuangan di dunia apa? Nah, Enam. Nah apa diperjuangkan? Sembahyangnya beres banyak bibinian biris sembahyang tiga ingatkah pertama kaina kaina kaina kaina kaina kaina kaina sabaya anak yang haid kada di padahal wajib mangal itu kada beres paham kah pian nih pariannya nah sampai waktu johor 12.23 menit puluh 12.22 menit 23 menit daun ngeng Ujar pian aku ngalang menyusui anak Aku ngalang ma uma anak anak mangyang iwak Aku ngalang napa lagi handak masa-masa Babaya jam setengah dua handak sambahyang Jakanya yang tadi sampai ada Lalu datang haid Sembulin sambahyang Kada ingatakan gak enak Johor, Johor, Johor, mengada Johor, Johor. Karena seorang malam batakan bukan mangkadonya datang haid, mangkado nang kaliwatan seorang lambat tadi. Pahamlah, kaina jangan pian padakan guru bakri mewajibkan mangkado sembahyang datang haid. Itu bukan itu mangkada sembahyang nang pian batakan tadi. Itu di di di artiakan bujui, kaina kaina guru nang lain menghantam mulut ulun kena. Sampai membawakan kitabnya. Orang orang kurau sampai membawakan kitabnya. Nah, kitabnya nah. Guru Bakri mau jipakan mangkada sembahyang orang datang haid. Nah, kitabnya nah. Aku juga ada memadahkan itu. Nang mandangar salah. Bukan mangkada datang haid itu mangkada tadi kenapa kewajiban karena melambatakan saurang yang tadi jaka yang sampat nang kedua apabila sembahyang Allah memiliki pulang nang kedua apabila pian sembahyang apabila pian datang haid berhenti ampe ampe nya itu di waktu nang kawa dijamakan wajib juga mengada misalnya jam 4 atau jam 5 wa ampi datang air kemarian wajib sembahyang sembahyang wajib memandi sembahyang asar wajib lagi mangkada do karena bisa dijamakkan jamak tak masih ada pertalian amun sampian datang haid kamu berhenti datang haid di sekitar jam 11 ini siang nih jam 11 kaina mandi pian sampai dohor sembahyang pian dohor wajib kah mangkada subuh kada wajib karena subuh dengan dohor tidak ada pertalian maka kebanyakannya nang pertalian aja gini nang ampe haid nang sakit bana kok muliki lagi lah nang sakit bana jadi nang tuha tuha tu jangan banyak pandir banyak mangkada ini kalang ngalang ngalang tawa kalang ngalang ngalang tawa kada marasa baisi dosa ketinggalan sembahyang tuh nah datang haid misalnya lalu berhenti sampai datang haid di sekitar jam 3 subuh jam 3 subuh ampi mandi sampat kada sembahyang isya sampat mun sampat sembahyang isya wajib pulang mangkada sembahyang maghrib sampai waktu subuh sembahyang subuh kaya nang ada lawan